Surah Az-Zukhruf Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang Amin Amin. Wal kitab mubin Demi kitab Al-Quran yang jelas In إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab, lauh mahfuz di sisi kami, benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran kepadamu? Karena kamu kaum yang melampaui batas. dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Karena itu, kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka, dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa, maha mengetahui. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون Yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu, agar kamu mendapat petunjuk. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu, kami hidupkan negeri yang mati, tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين Agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Dan agar kamu mengucapkan, Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. وإنا إلى ربنا لمنقلبون Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa kelahiran anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih dan marah. Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan, sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan diminta pertanggungjawaban. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون Dan mereka berkata, Sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Tidak lain, mereka hanyalah menduga-duga belaka. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون Atau apakah pernah kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang pada kitab itu? بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون Bahkan mereka berkata, Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون Rasul itu berkata, Apakah kamu akan mengikutinya juga, sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu? Mereka menjawab, Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين Lalu kami binasakan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku. Karena sungguh, dia akan memberi petunjuk kepadaku. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal dalam keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka sampai kebenaran Al-Quran datang kepada mereka bersama seorang rasul yang memberi penjelasan. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون Tetapi ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir dan sesungguhnya kami mengingkarinya. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم Dan mereka juga berkata, Mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh dari salah satu di antara dua negeri ini, Mekah dan Taif? أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون Apakah mereka yang membagikan rahmat Tuhanmu Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih, loteng-loteng rumah mereka dari perak. Demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka. Dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas. dan semua itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون dan sungguh mereka setan-setan benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fa bi'sal qarin. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, Wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu. Maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar? Atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya? dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata. Maka sungguh, sekiranya kami mewafatkanmu sebelum engkau mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan tetap memberi azab kepada mereka di akhirat. مقتدرون Atau kami perlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka. Maka sungguh, kami berkuasa atas mereka. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus. Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak, kamu akan diminta pertanggungjawaban. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون Dan tanyakanlah Muhammad kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau. Apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang maha pengasih untuk disembah? ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka dia, Musa, berkata, Sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. فلما جاءهم آياتنا إذا هم منها يضحكون Maka ketika dia, Musa, datang kepada mereka membawa mukjizat-mukjizat kami, seketika itu mereka menertawakannya. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab, agar mereka kembali ke jalan yang benar. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون Dan mereka berkata, Wahai pesihir, Berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, akan menjadi orang yang mendapat petunjuk. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, seketika itu juga mereka ingkar janji. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya, seraya berkata, Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat? Am ana min Bukankah aku lebih baik dari orang, Musa, yang hina ini, dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Maka mengapa dia, Musa, tidak dipakaikan gelang dari emas, atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya? فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين Maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya, sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka. Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون Dan ketika putra Maryam, Isa, dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu, suku Quraisy, bersorak karenanya. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون Dan mereka berkata, Manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia, Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. In huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya. dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Dan sekiranya kami menghendaki, Niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi. Dan sungguh, dia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم Sungguh, Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Maka celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih, kiamat. Hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? Al-akhillah الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka berserah diri. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون Dan mereka berseru, Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh, kami telah datang membawa kebenaran kepadamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya jahat, Maka sesungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar. Dan utusan-utusan kami, malaikat, selalu mencatat di sisi mereka. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون Maha suci, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arash dari apa yang mereka sifatkan itu. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Maka biarlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Dan dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون Dan maha suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah tidak mendapat syafaat, pertolongan di akhirat, kecuali orang yang mengakui yang hak, tauhid dan mereka meyakini dan jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka niscaya mereka menjawab Allah jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون Dan Allah mengetahui ucapannya, Muhammad, Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, Salam, selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk.